Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar penjelasan bahwasannya tidak ada kontradiksi antara imannya kita kepada takdir Allah dengan perbuatan kita menjalankan sebab-sebab yang syar'i maupun sebab yang diperbolehkan. Bahkan kemarin sudah kami sebutkan at-tawakkulu bilal asbab qadhun fi syariah. Tawakal tanpa menjalankan sebab itu adalah celaan dalam syariat. Jadi orang itu mau makan enak ya kerja dulu, ya enggak? Orang itu mau hidup ya ada usaha, nah bukan apa bertangku tangan. Paham, maksudnya? Orang ingin masuk surga yang menempuh jalan-jalan menuju surga. Caranya gitu. Nah barakallahu fikum. Ikhwan fid din, azza wa jazakumullah kita lihat sini. Qala asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu. Na'am kata beliau, "Walakin al-asbaba la tastaqillu bi ijadin natijah. Ini penting sekali ini. Akan tetapi sebab-sebab tersebut tidaklah sendirian mewujudkan hasil. Ingat-ingat, antum berobat, eh, pusing kepala, kok minum paracetamol misalkan. Paracetamol itu bukanlah yang menyembuhkan secara zatnya. Itu hanya sebab. Terkadang orang udah minum paracetamol 5 tablet pun nggak mempan karena belum ditakdirkan sembuh gitu ya. Jadi yang menyembuhkan siapa Setelah mutlak? Allah Subhanahu wa taala. Obat-obat tadi yang dikonsumsi itu hanya apa? Sebagai apa? Sebab saja. Jangan sampai atau meyakini parasetamol inilah yang menyembuhkan. Paham ya? Akhirnya kalau sakit kalau enggak parasetamol enggak mau dia. Milihnya parasetamol saja. Kalau sudah meyakini seperti itu, nanti masuk dalam kesyirikan. Paham ya? Antum harus meyakin-yakinnya obat itu hanya perantara hanya sebab saja yang menyembuhkan secara mutlak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kalau belum terlambat, ana sarankan dan ana sehatkan, nah barakallahu fikum terutama segenap ikhwah dan anak pribadi tentunya gunakan obat-obatan yang tidak kimia. Paham ya? Obat-obatan yang misalkan tibun nabawi, madu atau jintan hitam, nah, habat sauda itu ya, atau minyak zaitun atau minyak habat sauda itu bagus sekali. Kalau nggak percaya buktikan. Ini kalau belum terlambat. Karena sebagian orang sudah terlanjur terlambat itu maksudnya apa? Sudah terlanjur suka mengkonsumsi obat-obatan kimia akhirnya kalau nggak minum itu nggak sembuh gitu loh. Paham ya? Tapi kalau belum terlanjur ataupun sudah terlanjur mau diterapi ulang itu dengan tibun nabawi tadi itu. Madu, jintan hitam, habat sauda, paham ya? Nah, barakallahu fikum, minyak zaitun itu sangat bagus sekali barakallahu fikum. Mahum Abdul Ghafur. Ayo na'am barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat di sini. Innama al-musabbibu huwallah. Perhatian baik ini. Hanya saja akan tetapi yang namanya sebab yang menyebabkan sembuh itu adalah Allah taala. Jadi kalau kita berobat itu hanya menempuh apa sebabnya saja. Obat yang kita minum hatta walaupun madu pun itu bukan madu itu yang menyembuhkan bukan. Tapi apa Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Madu, jintan hitam, minyak zaitun yang kita konsumsi itu hanya sebab. Mahum soalnya ya, hanya sebab saja. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Raddan 'alal qadariyah ini bantahan terhadap qadariyah. Kalau qadariyah meyakini apa sih kemarin? Meyakini hamba itu berbuat, bertindak itulah ciptaan hamba sendiri tanpa ada keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa pentotot qadariyah kemarin? Siapa ingat antum? Ewa? Siapa? Pentalannya Qadariyah ini. Bosnya ya bosnya ini. Lupa? Nah, bahas khair insyaallah. Ewa, dibantu antum. Siapa? al Ma'bad Al-Juhani. Saat itu di mana? Di mana saat itu munculnya? Dibantu sebelahnya. Abdul Aziz di Basrah. Zamannya siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ingat-ingat ya, Ma'bad al-Juhani, pemimpin Qadariyah, muncul di Basrah. Nah, barakallahu fikum zamannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum, fala taghlu fi isbatil asbab kal qadariyah. Jangan ekstrim berlebih-lebihan di dalam menetapkan sebab-sebab seperti qadariyah. Jadi kalau qadariyah itu sebab itulah yang semata-mata apa menyembuhkan. Allah musta'an kita katakan tidak. Sebab ya sebab. Paham ya? Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak antum jumpai orang-orang sudah periksa berkali-kali, sudah ke rumah sakit, ke puskesmas, dikasih obat sampai banyak sekali yang enggak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena itu hanya menjalankan sebab saja. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita mendoakan orang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah Allahumma shfik kata Allah yashfik shifaan, la yughadir saqama misalkan. Paham ya? Nah, Allahumma anta syafi la shifa, illa shifa. Allah masfi fulanan. Doa. Paham ya? Nah, adapun yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu harus jangan sampai kita tidak menempuh sebab. Terkadang ada orang sakit, sakit demam tapi dia cuma istirahat saja, tidur dengan selimut gitu ya misalkan kemudian keluarlah keringat sembuh saat itu juga belum minum obat padahal karena yang menyembuhkan siapa Allah Subhanahu Wa Taala bukan berarti dia nggak menemukan sebab lah buktinya dia nggak minum obat Ustaz tidur itu sebab juga ya nggak dia ketika sakit istirahat tidur sebab atau bukan itu sebab ternyata dia belum minum obat sudah sembuh duluan ya alhamdulillah kan itu nah barangkali fiikum yang jelas sebab itu harus ditempuh Maaf sholat nah barangkali fiikum kita lihat sini Wala taghnu fi nafyi ta'siriha dan jangan juga berlebih-lebihan di dalam meniadakan pengaruh sebab tersebut. Kama taquluhu al-jabriyah sebagaimana yang diungkapkan oleh kelompok al-jabriyah. Perhatikan baik-baik. Fatikhadul asbab amrun matlub. Menjadikan sebab, mengambil sebab itu adalah perkara yang dituntut, perkara yang diharuskan. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman fabtaghu indallahi rizqa maka carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahasanya sebab itu harus jalani ingat baik-baik ya nam jangan seperti orang-orang yang inginnya berpangku tangan tapi apa kalau film ingin mendapatkan nam kenikmatan misalkan tidak bisa. Sebab harus jalani Wa qala wabtaghu min fadlillah. Dan juga Allah telah berfirman, carilah keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala Wallahu amara bis salati was siyam wa amara bit ta'at. Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk salat, puasa dan merintahkan untuk berbuat ketaatan wa hada min fi'lil asbab. Ini semuanya merupakan apa? Menjalankan sebab-sebab. Antum datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, jauh antum tempuh, yang dekat pun merapat, itu semuanya sebab atau bukan? Sebab, sebab untuk masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, sungguh Allah taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi sebab juga antum kelihatannya hadir bawa motor, habis bensin 2 liter misalkan taruhlah ya. Itu datang majelis ilmu itu antum menjalani sebab situ. Paham ya? Menjalankan sebab untuk menuju mana? Surga, enggak sembarangan. Jadi nggak ada ruginya barakallahu fikum na'am. Tidak ada rugi secara apa? Secara hukum akhiratnya. Walaupun rugi secara dunianya nggak masalah. Memang yang namanya mencari ilmu itu harus ada ruginya. Nah, barakallahu fikum maksudnya bagaimana rugi dunianya? Mengeluarkan apa? Hartanya. Terkadang harus beli buku tulis ya enggak? Terkadang harus beli apa lagi? Pensil, harus beli apa lagi? Pena, harus beli apa lagi? Penggaris. Semuanya butuh uang. Oleh karena itu Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah Abu Bustam rahimahullah mengatakan apa? Mencari hadis itu bangkrut bagaimana lafadznya? Ingat enggak antum? Abdurrahman Man talabal hadis aflas. Ahsan. Man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari ilmu, ilmu hadis atau yang semisalnya bangkrut. Lah kenapa bangkrut? Kata beliau bi'tu tasta ummi Nah, barakallahu fikum berarti dananir. Aku pernah menjual panci ibuku dengan harga tujuh dinar. Paham ya? Untuk rekelah mencari ilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum au kalam ama qala rahimahullah. Maksudnya apa? Maksudnya orang mencari ilmu itu bangkrut dari siapa tadi? Hartanya. Harus beli ini, beli itu, ya enggak? Antum coba misalkan enggak beli enggak beli sama sekali. Mungkin enggak? Mungkin, tapi susah. Paham ya? Cuman apa? Orang itu mesti mengeluarkan hartanya, ya enggak? Menunjukkan bahwasanya rugi dari sisi itu aja. Wa illa keberuntungan di akhirat kelak. Ikhwan fitna azza wa jalla kata beliau di sini, wa ada min fi'il asbab wa naha an asbab syarr. Dan juga Allah telah melarang sebab-sebab yang jelek, kal kufri wal ma'asi wal fusuq seperti kekufuran, kemaksiatan dan juga kefasikan. Falaisa ma'nal iman bil qada'i wal qadar an tu'attil al asbab. Bukan maknanya engkau beriman dengan takdir Allah taala kemudian engkau meninggalkan sebab, bal tamdi fi talabiha ma'al imani bi annahu in kana Allah kataba laka syai'an sayatik walakin la ya'ti laka syai'un wa anta jalisun. Masyaallah, nasihat bagus sekali ini. Kata beliau, bahkan yang namanya sebab itu kamu harus menempuhnya bersamaan beriman bahwasanya semua perkara yang Allah Taala sudah catat untukmu pasti akan mendatangimu. Ya enggak? Rezeki kita sudah tercatat. Kita sudah kerja dengan membanting tulang, kerja keras, tapi dapatnya cuma segitu. Yang itulah rezekinya. Datang gitu ya senangnya ya. Akan tetapi rezeki itu tidak datang kepadamu, sesuatu enggak akan datang kepadamu dalam keadaan kamu cuma duduk. Paham ya? Kalau cuma duduk saja enggak dapat apa-apa, maksudnya berpangku tangan, enggak mau menjalankan sebab. La budda an ala sabab. Harus kamu itu melakukan sebab. Sakit istirahat. Istirahat sebab atau bukan? Sebab untuk sembuh. Paham ya? Sakit dipaksakan ya tambah sakit biasanya. Nah, barakallahu fikum Allahul musta'an. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ihris ini perhatikan baik-baik ini ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah Wala wala ta'jaz Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa Ada dua bacaan ingat-ingat. Boleh dibaca qaddarallahu wa ma syaa boleh atau qadarullahi wa ma syaa Susunan mudhaf-mudhaf ilaih boleh, fi'il fa'il boleh. Qaddarallahu wa ma boleh atau qadarullahi qadarullahi wa masyafa'al. Paham maksudnya ya? Itu artinya sama. Apa artinya? Semua yang Allah Ta'ala takdirkan dan Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Paham ya? Jadi kalau antum misalkan kok jatuh tertimpa musibah, qadarullahu wa masyafa'al. Jangan ngomel-ngomel ya, qadarullahu wa masyafa'al. Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Karena dilarang kita na'am berkeluh kesah atau istilahnya apa? Na'am tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sampai bahwa menimbulkan apa? Naam keluh kesah atau semisalnya Allah musta'an. Kita lihat di sini. Lau anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada walakin qaddarallahu wa masyafa'al. Artinya, semangatlah engkau terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat kepadamu dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan merasa lemah, putus asa. Jadi kalau menjadi orang itu jangan mudah putus asa, semangat. Insya Allah bisa itu caranya. Paham ya? Kalau putus asa ini penyebab terputusnya apa? Keinginan di tengah jalan. Orang putus asa. Wah, jangan-jangan anak nggak bisa. Anak udah bertahun-tahun belajar di pondok kok nggak bisa-bisa ya. Sabar. Orang belajar sabar. Baru berapa tahun sih? Ya sebenarnya baru satu, satu tahun setengah katanya. Kurang. Eh, para aimah terdahulu berapa tahun? 20 tahun. Paham ya? Enggak sembarangan. Baru setahun setengah sudah kepanasan. Paham ya? Sudah katanya udah sudah lama katanya. Memang lama, benar lama ya. Cuman kurang barakallahu fikum. Jangan apa? Jangan nah mudah putus asa. Wah, Ustaz, anak ini sudah belajar sudah bertahun-tahun Ustaz. Lah sejak kapan? Sejak zaman laskar jihad. Lama sekali itu ya. Sampai sekarang tapi kok enggak bisa-bisa Ustaz. Ya jangan nyalahkan ustaznya. Paham ya? Salahkan diri antum sendiri bagaimana? Ngerjakan atau tidak? Amalkan atau tidak? Karena ada ya anak pernah jumpa ini, enggak pernah enggak perlu menyebutkan di sini tapi di luar-luar sana sudah bertahun-tahun dia belajar sejak zaman laskar jihad, tapi makna la ilaha illallah kok belum bisa itu loh. Makna la ilaha illallah makna yang intinya yang aslinya ya Mungkin orang tahunya maknanya tiada Tuhan selain Allah, ya enggak? Itu maknanya ramai-ramai ya. Allah Subhanahu maknanya orang-orang itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi la ilaha illallah itu artinya bukan tiada Tuhan selain Allah. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu pahami baik-baik makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Jadi penting sekali barakallahu fikum. Nah, upayakan antum atau kita semuanya walaupun istilahnya enggak bisa semua ilmu antum raih adalah satu ilmu yang penting yang perlu antum miliki, ilmu tauhid. Makna la ilaha illallah, rukunnya, syarat-syaratnya dihafal barakallahu fikum. Naam. Allahu musta'an. Kemudian apabila menimpa dirimu sesuatu, jangan sekali-kali kamu mengatakan kalau seandainya seperti ini, ini saya seperti ini. Tadi kalau anak enggak lewat jalan sini enggak kepleset misalkan. Tadi kalau anak berangkatnya enggak bawa dompet, enggak hilang dompetnya. Paham ya? Tadi tadi kalau anak jalan lewat sini enggak jatuh misalkan itu semuanya jangan diucapkan. Tapi bagaimana yang diucapkan walakin qul qaddarallahu wa masya'al. Tapi ucapkanlah semua perkara yang Allah telah takdirkan dan Allah telah kehendaki pasti terjadi. Jadi berhujjah dengan takdir itu diperbolehkan kalau tertimpa apa? musibah. Yang diharamkan dilarang berhujjah dengan takdir ketika berbuat apa? ketika berbuat apa antum kemaksiatan kalau kemaksiatan nggak boleh oh, ini haram nggak boleh mencuri anak mencuri dengan takdir Allah katanya qadar masyafa'al anak mencuri dengan takdir Allah katanya ini nggak benar ingat-ingat kisah siapa kemarin kisahnya Umar Khattab radhiyallahu anhu saat itu menangkap pencuri mau ditegakkan hak dihukum dia pencurinya ternyata dia apa berujaran takdirnya mahlan ya amirul mukminin innamas saraktu biqadarillah biko Aku mencuri ini takdir Allah katanya. Bayangkan dia ya, berhutang takdir mau dipotong tangannya dia, mahlannya Amirul Mukminin" katanya. "Sabar dulu. Aku mencuri dengan takdir Allah" katanya. Akhirnya Umar Khattab pun juga mengatakan, "Na barakallahu fikum dan aku ingin memotong tanganmu ini pun juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala." Diamlah eh, pencuri tadi yang berhujah dengan takdir. Jadi enggak boleh melakukan kemaksiatan kemudian berhujah dengan apa? Takdir. dinasihati ini haram Pak, enggak boleh. Zina haram, minum khamr haram, Nah, barakallahu fikum mabuk-mabukan haram. Ini takdir Allah kok, jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ada dua kesimpulan. Berhujjah dengan takdir diperbolehkan kalau tertimpa apa? Musibah. Paham ya? Berhujjah dengan takdir haram kalau dalam melakukan apa? kemaksiatan tadi itu. Nah barakallahu fikum, hafizakumullah. Kita tutup yang terakhir di sini kata beliau, fa anta taf'alus sababa fa in hasalatin nadijatu wal alhamdulillah. Maka engkau hendaknya melakukan sebab Apabila engkau mendapatkan hasil yang bagus alhamdulillah, wa illam tahsul an-natijah fa innaka tarda wa tusallimu annallaha ma kataba laka syai'an. Ini penting sekali ini untuk menenangkan pikiran. Kalau kamu sudah apa? berusaha menempuh sebab tapi belum mendapatkan hasilnya, maka kamu ridho dan pasrah, serahkan semuanya itu kepada Allah taala. Berarti Allah taala belum mencatat untukmu, ya enggak? Nah, sudah tanam modal 100 juta tapi bangkrut misalkan, ya sabar. Ya enggak? Semoga kedepannya lebih maju caranya gitu. Kalau kita enggak berpikir positif, negatif, dikhawatirkan apa? Bunuh diri. Ya enggak? Orang-orang sebagian orang seperti itu kan yang jauh dari ilmu, bangkrut usahanya, nah, sudah tanam modal berjuta-juta, gagal. Pulang langsung gantung diri di belakang, belakang rumah. Allah musta'an. Ada ada juga yang apa? Bunuh diri dengan apa? Jatuh dari lantai 5 ke bawah gitu. Paham ya? Tapi nggak mati-mati juga. Baru-baru teman patah kakinya, patah tangannya. Yang jelas macam-macam barakallahu fikum itu orang-orang yang jauh daripada apa? Beriman dan takdir ini. Allah musta'an. Fa hadzal haditsu wadihun fi fi'lil asbab. Hadit ini sangat jelas yaitu apa mengenai harus melakukan sebab-sebab wa annahu laisa ma'nal iman bil qada'i wal qadar ta'tilul asbab bukan maknanya beriman dan takdir itu meninggalkan sebab au anna fi'lal asbab yastaqillu bi idzadin nata'ij kama taqulul mu'tazilah atau juga bukan maknanya melakukan sebab itu apa? sendiri sebab itu bisa mewujudkan hasil, itu enggak bisa. Sebab itu tidak bisa sendirian mewujudkan hasil. Hasil itu pun apa? terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kama taqulul mu'tazilah sebagaimana hal ini yang diungkap oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah ini mengatakan bahwasanya sebab itulah yang bisa nah menghasilkan dengan sendirinya ini keliru ya. Sebab ya sebab, yang menghasilkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Balil asbab yaf'aluha al-'abdu min ta'atin aw ma'siyatin. Bahkan sebab-sebab itu yang melakukannya adalah hamba berupa ketaatan atau kemaksiatan wan nata'iju biyadillah. Adapun hasil-hasilnya di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala ladzi yurattibun nata'ija wal musabbabati ala asbabiha. Perhatikan tanda terjemahan ini. Dialah zat yang telah mengurutkan, menyusun, mengatur hasil-hasilnya wal musabbabatiha dan juga apa? Dan juga akibat-akibat ala asbabnya yang dihasilkan dari sebab-sebab tersebut. Karena ada sebab, ada akibatnya, ya enggak? Nah, enggak mungkin akibat ada sebabnya enggak ada, ya enggak? Orang itu misalkan barakallahu fikum hafizakumullah jatuh misalkan karena ada sebabnya, mungkin terpeleset atau semisalnya, paham ya? Tentunya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.